Ya, halo. Aku sedang terbang nih. Apa? Aku bukan burung. Aduh, aduh topi labu. Okey juga ni. Ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ampun, ampun, ampun, ampun, ampun, ampun ya. Aduh, ayo lu, ayo. Aduh, ayo cepat. Ya ampun, ternyata mencari uang tidak semudah yang kita bayangkan. Aduh. Eh. Ya, ya ampun. Kalau kita cuma punya sebelah hmm? seperti ini, mana mungkin uang ini bisa laku? Apa yang bisa kukatakan? Aku lapar, jadi tidak bisa berpikir. Aku punya ide. Hmm? Kita cari saja hmm? orang yang mempunyai potongan hmm? dari selembar uang ini. Ayo. Ayo.